Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaid karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau kemarin adalah seputar apa? Seputar pantun inti daripada pembahasan kitab ini. Ad-dinu ja'a lis-sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar. Itu yang kita bahas pada pembahasan kali ini dan kemarin juga dan setelahnya nanti. Kita lihat di sini kata beliau Ja'a li sa'adatil bashar itu kemarin sudah ya itu, tapi enggak masalah kita tulis ini. Alam li ta'lil was sa'adah diddu syaqa. Ini. Barakallahu fikum, perhatikan baik-baik ini. Lafaz ja'a li sa'adatil bashar ini datang untuk membahagiakan manusia. Nah, apakah manusia saja jin tidak itu loh? Itu nanti kita bahas sekarang. Jin itu manusia atau bukan? Kan bukan. Paham ya? Nah, apakah ini agama ini datang untuk membahagiakan manusia saja atau jin juga masuk gitu loh. Ada enggak jin yang saudara kita? Ada. Kita lewati pembahasannya kan tulang belulang itu enggak boleh di Nah, barakallahu fikum dibuang atau dihancurkan atau semisalnya atau diinjak-injak atau semisalnya. Maksudnya apa? Maksudnya enggak boleh dihinakan karena itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi saudara kita ada jin itu ada gitu loh. Bukan tapi bukan manusia. Nah, sekarang pembahasannya Agama ini datang untuk membahagiakan manusia. Jin masuk enggak kita lihat. Alam ditaklil. Lam di sini li sa'adatil bashar lam ta'liliyah. Menunjukkan sebabnya kenapa datang agama Islam ini menghilangkan bahaya, mendatangkan manfaat untuk membahagiakan manusia. Wasa'adah di dusyaqa. Sa'adah itu kebahagiaan lawan dari asyaqa kesengsaraan. Paham ya? Asyaqa itu kesengsaraan. Naam. Wal bashar al-insan li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ursila ila nasi kafah. Bashar itu ya manusia. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk semua manusia. Semua seluruh dunia. Indonesia ini termasuk enggak? Termasuk cuman dulu namanya bukan Indonesia gitu ya. Namanya mungkin lain gitu yang jelas seluruh dunia. Berbeda dengan nabi-nabi yang ada, nabi-nabi yang lain itu diutus untuk apa? Khusus umat-umat tertentu. Nabi Nuh pada umatnya, Eh? Nabi Musa pada kaumnya, umatnya. Kalau Nabi kita Muhammad diutus pada umat yang mana? Seluruhnya. Kafah. istu ilan nasi kafah. Dan aku diutus untuk semua manusia. Fahal Yakhruz min dalikal jin ini penting ini. Apakah keluar dari pembahasan tersebut jin? al jinna layasubasyaran. Karena jin bukan manusia itu loh. Jin manusia bukan Abdullah. Bukan manusia. Nah, sekarang pembahasannya apakah manusia khusus manusia saja atau jin juga bahagia gitu loh dengan agama ini. Bidalil qala ta'ala wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Dialah zat yang telah menciptakan dari air tersebut manusia. Air ini air apa? Al ini al apa ini namanya? Al-istighraqiyah atau al-jinsiyah eh, atau al apa? Karena al-istighraqiyah itu mencakup semua air Manusia diciptakan dari semua air. Atau na'barakallahu fikum al-jinsiyah. Antum? Jinsiyah bukan tadi Jinsiyah. Paham ya? Karena jinsiyah itu kan ada yang khusus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum li haqiqatul jins lima eh? atau lima hayatul jins atau li afradil jins ini jinsiyah ini. Paham ya? Jenis air tertentu itu air mani. Allah Taala menciptakan apa manusia faja'alahu nasaban wasihra. Allah Taala menjadikan manusia tersebut nasaban apa nasaban? Memiliki keturunan-keturunan wasihra. Yaitu apa? Saling apa? Menjadi na barakallahu fikum menantu dan juga mertua. Paham ya? Nah, dengan apa? Dengan sihra pernikahan dan itu. Paham belum? Dengan unsur pernikahan, na barakallahu fikum menjadi sihir menjadi menantu dan mertua. Nah, boleh enggak bapak kita ini menikahi ibu mertua. Bapak kita nikah sama ibu mertua, ibu mertua janda. Antum. Eh? Pertanyaannya paham? Eh, nisful eh paham paham soal nisful jawab. Paham pertanyaan setengah jawaban. Antum gimana? Kita punya bapak. eh, bapak ini mau nikah lagi. Nah, ibu mertua di, dilamar sama bapak ini. Ibu mertua dalam keadaan janda, boleh nggak nggak tahu Pak, boleh? nggak boleh. Antum, akhbar Aziz. Ini penting juga suatu ketika nanti kan penting kan? Antum mana? Bapak kita ngelamar ibu mertua, ibu mertua yang janda. Kalau ibu mertua adalah suaminya nggak boleh kan? Janda nih, sembarangan. Zanmud, janda muda. Ah. Antum? Enggak boleh? Atau boleh boleh enggak? Abdurrahman, Zanmud. Kalau bukan apa? Kalau bukan <laughs> bukan mertua bapak kita gimana? Malah bingung kan bukan mertua bapak kita gimana? Ini bapak kita, bapak kita. Kita punya bapak kan? bapak ini mau ngelamar ibu mertua kita itu loh. Yang ibu mertua ini ganda statusnya itu loh. Boleh, antum? Nanti sama antum? Gak tahu. Antum? Antum? Gak tahu. Antum Husain? Gak boleh. Antum? Apa? Mulalam ya antum? Antum apa tadi? Mulalam. Yang sahih boleh. Paham ya? Kenapa boleh? Karena bukan mahramnya. Yang mahram itu kita. Kita mahram buat ibu mertua, salaman, ketemu, jabat tangan, boncengan enggak masalah. Tapi bapak kita boleh enggak ketemu sama ibu mertua? Enggak boleh, bukan mahramnya. Jadi kalau dia sudah enggak punya suami, lah kok bapak kita mau ngelamar, tafadhal silakan. Enggak ada yang larang. Paham ya? Nah, seperti itu boleh. Boleh ya? Kenapa boleh? Karena sudah bukan mahramnya. Maksudnya bapak kita kan bukan mahram buat ibu mertua itu loh. Paham belum? Nah, tapi kalau seandainya kita ya jelas enggak boleh kan ibu mertua. Tapi syaratnya ibu mertua tadi itu sudah enggak punya suami lagi. Paham ya? Nah, kalau masih suami ya jangan. Nah, masih punya suami jangan. Apa? Paham belum itu? Nah, seperti itu. Wallah alam itu yang zahir seperti itu karena secara tidak langsung kan bukan mahramnya. Nah, bapak kita kan ketemu enggak boleh sama ibu mertua. Ya itu. Nah, kita bebas karena mertua kita, ibu mertua kita anak. Seperti itu. Paham belum? Paham insyaallah ya? Ayo, kita lihat di sini. Ini sekedar apa selingan barakallahu fikum. Kita lihat wal jin lam yukhlaqu minal ma' wa innamal khuliqu minan nar. Jin itu enggak diciptakan dari ap, dari air, tapi diciptakan dari api. Itu jin. Nah, terus bagaimana? Fal jawab annal jinna lam yub'ats ilaihim rasulun ala wajhi taklif birisalah ilaihim. Jawabannya Jin itu tidak diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ya, tidak diutus rasul di tengah-tengah mereka. Dalam bentuk apa taklif pembebanan risalah kepada mereka enggak ada. Jin. Yang ada itu nadir. Ya enggak? Dalam surat Al-Jin itu kan atau dalam surat Al-Ahqaf itu kan akhir-akhir surat Al-Ahqaf itu lihat itu yang ada itu nadir. Paham ya? Yang memberikan peringatan. Kalau rasul yang seperti nabi dan rasul itu enggak ada dari kalangan jin. Nabi dan rasul dari kalangan manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa inna makanu ya'khuduna min ba'di syara'i ma ya'khudun. Tapi dahulu mereka para jin itu mengambil sebagian syariat apa yang mereka ambil. Kama yadullu ala dzalika qaulu ta'ala 'anil jin sebagaimana yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah taala tentang jin, "Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tarik mustaqim." Sesungguhnya kami mendengar kitab yang diturunkan kepada na barakallahu fikum Nabi Musa alaihissalam. Ini bayangkan yang membenarkan isi kandungan kitab yang ada di hadapan maksudnya hadapan Rasulullah SAW Al-Qur'an maksudnya yahdi ilal haqi yang bisa mengarahkan menunjukkan kepada kebenaran wa ila tariqim mustaqim dan bisa mengarahkan pada jalan yang lurus fa inna hadha yadullu ala annahum kanu yata'abbaduna bi syari'ati Musa ini menunjukkan bahwasanya para jin itu mereka dahulu beribadah dengan syariat Nabi Musa walakin Musa alaihissalam lam yursal ilaihim penting ini tapi Nabi Musa enggak diutus kepada jin ha? tidak diutus untuk apa untuk kalangan jin wa dalil ala annahu lam yursal ilaihim qauluhu sallallahu dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihi tidak diutus kepada jin adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah wal jinnu laysu min qaumih ini penting ini dalil yang sangat kuat sekali ini dahulu nabi itu diutus untuk ke, untuk apa untuk ke, untuk kaumnya secara khusus diutus kepada kaum secara khusus dan aku diutus untuk semua manusia secara umum dan jin bukan termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi jin termasuk alam semesta atau bukan? Antum termasuk alam semesta. Nah sekarang ini mungkin nggak jin ada di halqoh ini mungkin nggak? Mungkin nggak Abdullah? Mungkin cuman kita tidak bisa melihat mereka karena alamnya beda, alam ghaib kita alam yang doir nampak nyata. Pak Menom Mungkin nggak? Jin hadir di majelis itu mungkin nggak? Mungkin. Karena jin juga ada yang ahlu sunnah, ada yang sunni salafi, ada yang hizbi, ada yang muttadi', paham ya? Sufi, syi'i, ada macam-macam. Karena apa? Allah Taala berfirman secara umum, "Wa ma الْجِنَّ jinna إِلَّا insa illa Jin dan manusia. Wa kalimatul bashar la tukhrij al nah la tukhrij al-jin bin nisbati li risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan eh, kalimat basar ini, kata kosakata basar ini tidak mengeluarkan jin dinisbahkan kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Lianna tahu ja'at li sa'adatihim aida Karena risalah Nabi Muhammad SAW datang untuk membahagiakan mereka juga. Walihada fa innal kaulah sahih. Oleh karena ini pendapat yang sahih, ucapan yang benar, anna salihi al jin yadkhuluna al jannah. Bahwasanya orang-orang soleh dari kalangan jin, para lelaki ataupun yang semisal dari kalangan jin itu masuk surga. Lah jin ada yang laki-laki atau jin itu? Banyak. Dalam surat Al-Jin atau lihat sendiri. Ya, nanti akan disebutkan nanti ya, rijal minal jin. Ya enggak? Ada karena para lelaki juga. Waktu qad dalla 'ala dzalika 'iddatu adillatin minha dan sungguh telah menunjukkan hal tersebut banyak dalil di antaranya qauluhu ta'ala fil nisa'i hal jannah. Itu firman Allah taala mengenai para wanita penduduk surga, hurul 'ain. Apa hurul 'ain? Bidadari-bidadari surga lam yatmithunna insun qablahum balajan. Ciri-ciri wanita penduduk surga bayangkan ini. Belum pernah perempuan tersebut sentuh tidak jin tidak manusia. Jadi benar-benar suci ini ya, perempuan penduduk surga ini benar-benar suci ya. Nah, barakallahu fiikum, enggak ada yang janda, semuanya gadis. Semuanya apa? Gadis enggak ada yang janda. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, enggak pernah disentuh lelaki sebelumnya, tidak pula jin tidak pula manusia, benar-benar suci. Nah, syahidnya ini wala ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di surga itu juga ada kebahagiaan untuk jin juga itu loh, yang muslim, yang mukmin. Wa min hadi antaranya umum qouli ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Keumuman firman Allah Ta'ala dan bagi siapa yang takut terhadap Nah, keagungan Rabbnya maka dia akan mendapatkan surga. Ma'a al khitab fi surah kulliha, ma'a al khitaba fi surati kulluha lil jin wal ins. Padahal khitab yang diajak bicara dalam surat tersebut semuanya untuk jin dan manusia, umum gitu loh. Paham salah ya? Ewa. Jadi datang agama Islam itu untuk membahagiakan jin saja atau manusia saja atau dua-duanya Abdullah? Dua-duanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. apa ya? Itu. Nah, Wa qad ikhtalafa ulama fil jin hal minhum rasulun aw nabiyyun aw la. Para ulama berbeda pendapat. Jin itu ada enggak di antara mereka yang rasul atau nabi atau enggak ada? Ada enggak rasul, nabi dari kalangan jin? Faqala ba'dhum sebagian mereka berkata, "Inna fihim dzalik." Nah, sebagian mereka mengatakan ada dari kalangan jin itu nabi atau rasul. Wal adhar annal jinna laisa fihim rasulun. Tapi yang nampak ini sahih pendapat yang sahih, pendapat yang jelas dan juga pendapat yang benar, jin itu enggak ada di tengah-tengah mereka rasul. Enggak ada rasul di tengah-tengah jin enggak ada. dalil allah ta'ala dengan dalil firman Allah Ta'ala, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwata wal kitab." Jelas sekali ini. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan Ibrahim dan kami menjadikan dari anak keturunan mereka berdua kenabian nah, dan juga diberikan Alkitab. Nah, sekarang jin apakah termasuk keturunan Nabi Nuh? Bukan. Apakah jin termasuk keturunan Nabi Ibrahim? Bukan. Wal jin lai sumin duriyatin Nuh wala Ibrahim. Jin itu bukan termasuk keturunan Nuh, bukan pula keturunan Ibrahim. Wa amma qaulu ta'ala adapun firman Allah Ta'ala ya ma'asyaral jinni wal ins alam ya'tikum rus rusulun minkum Adapun firman Allah Ta'ala wahai segenap jin dan manusia bukankah telah datang pada kalian utusan-utusan Eh, dari kalian fal khitab lil majmu' la bi'tibaril jami'. Khitabnya ini lil majmu' untuk keseluruhan, bukan ditinjau di jami' seluruhnya. Keseluruhan bukan ditinjau kepada jami' seluruhnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu barakallahu fikum syariat ini menyeluruh gitu loh syariatnya. Paham ya? Nah, bukan rasulnya itu ada dari kalangan jin. Enggak ada. Wastadalla ba'dhum biqouli ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Dan kami telah mengutus orang-orang sebelummu. Nah, wa ma arsalna min qablika dan tidaklah kami mengutus dari orang yang sebelumnya kecuali apa? Rijalan beberapa orang yang nuhi ilaihim yang kami wahyukan kepada mereka. Li'anal jinna yusammuna rijalan ini. Ini dalil mereka juga. Berdalilkan jin itu termasuk apa? Eh bahwasanya jin itu juga ada, rasulnya itu ada juga. Dalilnya ini tadi. Li'anal jinna yusammuna rijalan, jin juga mereka menamakan rijalan lelaki juga Allah ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins wa min al minal ini Sesungguhnya dahulu para lelaki dari kalangan manusia mereka apa? Minta perlindungan kepada para lelaki dari kalangan jin. Berarti jin juga ada laki-lakinya. Naam. Ini pun dalil mereka ya. Walakin hadad dalil laisa Tapi dalil ini enggak jelas. Wa asrah ma fil mas'alah anna Allah jalla annallaha ja'ala an-nubuwata fi dzurriyyati Nuh Ibrahim alaihi wassalam masyaallah. Yang paling jelasnya dan paling gamblangnya dalam masalah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fikum nan telah menjadikan kenabian ini pada keturunan Nabi Nuh dan Ibrahim alaihi wassalam. Faham maksudnya ya? Seperti itu na'am. Faham paham insyaallah ini? Faham ya? Jadi ada enggak nabi dari kalangan jin? Rasul? Enggak ada. Lah tutup yang terakhir. Wahal takliful jin ke takliful ins sekarang. Apakah pembebanan syariat jin ini seperti pembebanan syariat manusia? Tentunya beda, tapi sama-sama dibebani apa? Syariat. Solat juga iya. Paham ya? Nah, maksudnya pembebanan syariat secara global itu kena gitu loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadahnya ini kena. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar apa? beribadah kepadaku. Berarti kan umum pembebanan ibadah ini ya enggak? Nah, cuman sekarang bentuk ibadahnya apakah sama gitu loh. Ada jin yang puasa Ramadan juga ada enggak kira-kira? Paling puasa Ramadan, ketika buka, buka, sahur, sahur misalkan. Paham ya? Idul Fitri ke lapangan salat Id misalkan. Apakah sama seperti itu atau tidak? Kita lihat. Dan semakin jelas, al-jawab qala ba'dhum na'am. Sebagian mereka mengatakan apa? Na'am. Iya. Li'anna risalah Muhammad sallallahu la takhtalif karena risalah Nabi Muhammad sallallahu tidak berbeda-beda. Al-amru wahid, yang satu. Perintahnya satu, wa nahyu wahid, larangan juga satu. Fama kulli fabil jin kalladzi kulifa ins. Maka yang dibebankan kepada jin itu sama seperti apa? Yang dibebankan kepada manusia. Wa minhum man qala Nah, di antara mereka ada yang mengatakan lahum syari'atun khassatun tunasibu halahum. masyaallah Allah. Jin itu mereka memiliki apa syariat khusus yang sesuai dengan keadaan mereka. al insa lahum syara'i khassah tunasib ahwalahum karena manusia juga memiliki syariat yang khusus yang sesuai cocok dengan keadaan mereka fal marid yusalli qa'iman fa in ajiza fa qa'idan Perhatikan penting ini orang yang sakit salat dengan apa berdiri kalau enggak mampu dengan apa duduk lah jin bagaimana ada enggak kira-kira jin eh, salat berdiri kalau enggak mampu dengan duduk kalau enggak mampu dengan berbaring itu kira-kira ada enggak kan perlu diperhatikan baik-baik memang benar-benar sama-sama untuk ibadah itu benar cuman apakah ritual ibadah itu sama atau tidak itu kan perlu kita ketahui gitu loh. Kita lihat sini. Wal fakir la zakata alaih. Orang fakir enggak ada zakat. Wa man lam yastati' al-wusul ila Makkah li kibarin la hajj alaih. Maka yang tidak mampu untuk sampai ke Mekah karena tua dan semisalnya enggak ada enggak ada kewajiban haji atasnya. Wa man yastati' shaum fala shaum alaih. Yang enggak mampu puasa maka enggak ada puasa baginya. Wa idza kana syara' fawata bainal bashar fit taklif li ikhtilaf ahwalihim. Dan apabila yang namanya syariat ada Nah, membeda-bedakan antara apa? Manusia dalam pembebanan syariat itu aja berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan mereka. Faktina taklif al jin wal ins min babi aula. Sesama manusia aja berbeda-beda ya enggak? Kalau mampu dengan berdiri berdiri, kalau mampu dengan duduk, enggak mampu lagi dengan apa? Berbaring. Itu aja sesama manusia aja beda-beda. Apalagi perbedaan antara apa? Jin dan manusia tentunya apa kata beliau min babi aula lebih berbeda lagi. Wa ada ikhtiar Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam siapa namanya? Ibnu Taimiyah taala siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim Abul Abul Abbas. Naam. Annahum la yasawun al-ins fil haqiqah. Ini penting ini. Bahwasanya jin itu enggak sama seperti manusia pada hakikatnya. Fakadzalika la yasawunahum fit taklif. Karena hakikatnya enggak sama, jin kan alamnya alam apa? Alam ghaib. Manusia alamnya alam nyata. Nah, alamnya juga sama fakadali kalau hum fit taklif. Maka seperti itu pula apa? Mereka juga tidak sama dalam pembebanan. Makannya aja beda ya enggak? Kalau kita kan makan dagingnya, mereka tulangnya. Sama enggak kira-kira? Eh? Sama enggak kira-kira? Beda nih itu, na'am. Kalau itu makanan dagingnya, mereka tulangnya itu. Kita lihat, wa hadzal qaul binisbatil hikmah wa ta'lil wadih ucapan ini pendapat ini ditinjau dari hikmah tujuan atau ta'lil sebabnya wadih jelas sekali walakinahu yastadim bi anna adillatul kitab sunnah amah tapi masih bertabrakan pendapat ini pun masih bertabrakan bahwasanya dalil Al-Qur'an sunnah itu umum kalau umum ya jangan dikecualikan itu maksudnya itu jin ya biarin ikut itu loh wala na'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastami' bihim kullahinin yu'allimuhum asy-syara'i' al-khassa bihim dan tidak pernah kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu berkumpul bersama jin setiap saat mengajari mereka syariat khusus enggak ada. Paham ya? Fal aslam an naqul yang paling selamat kita katakan wallahu a'lam. Nah, Masya Allah bagus ini. Mereka diperintahkan untuk ibadah enggak? Iya. Sesuai keumuman firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ibadahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Karena kita enggak bisa neliti saya enggak bisa. Alamnya beda. Paham ya? Kita sholat apakah mereka juga sholat? Kan itu. Tapi untuk beriman jelas itu loh. Nah, kita lihat. Hum mukallafuna wala syak. Mereka terbebani syariat itu enggak diragukan lagi. Mulzimuna bisa nah mulzamuna bi syariati Muhammad mereka diharuskan mengikuti apa? Syariat Nabi Muhammad SAW jelas. Amma kaifa yu'marun wa yunhaun fa nufawwidul ilma dzalika ila Allah. Adapun bagaimana mereka diperintahkan, bagaimana mereka dilarang, nufawwidu, maka kita kembalikan ilmunya hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan jika demikian, syar'u Muhammad dan SAW ja'a lis-sa'adatil jin kama annahu ja'a lis-sa'atil bashar. Kesimpulannya ini. Jika demikian berarti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang untuk membahagiakan jin sebagaimana datang untuk membahagiakan apa? manusia. Wala yustasna min dzalika ahadun dan tidak dikecualikan satu orang pun. Wa fi suratil jin mayadullu ala anna minhum salihin wa minhum duna dzalik. Di dalam surat jin atau baca sendiri, ada yang menunjukkan bahwasanya ada di antara mereka yang saleh, ada juga di antara mereka yang tidak saleh. Wa anna minhumul muslimin wa minhumul qasitin. Di antara mereka ada yang muslimin, ada di, di antara mereka yang apa? berseberangan dengan al-haq. Paham ya? Nah, itu kesimpulannya barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.